sandiwara radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Babat Tanah Leluhur Kali ini dalam episode ke-33 dengan judul Gemelut Desa Tamyang. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Jimmy Mumu, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. pada seri yang ke-16 ini menampilkan Ashari sebagai Ki Gempang, Wenda Lubi sebagai Gohrupa, Wati sebagai Nindita, Margaret sebagai Candalagati, Novi Mandagi sebagai Katini, dibantu oleh Ismedio dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan tentang Ki Gempang yang tengah berbicara dengan dua orang wanita pelayannya. Kemudian, salah seorang pelayannya yang bernama Cumbana diperintahkan untuk meninggalkan kamar itu. Lalu di kamar pembaringan Ki Gempang itu, tinggallah Ki Gempang dan Nindita. Setelah pelayan cantik yang bernama Nindita ini diperintahkan memijatnya, tiba-tiba saja Ki Gempang meraih pinggang Nindita. Indita meronta sambil menjerit-jerit dan kemudian tanpa ia sadari wajah Ki Gempang dicakarnya. Gempang, wajahku perih sekali. Melihat Ki Gempang mendekap wajahnya sambil menahan sakit, Nindita kemudian berlari ke arah pintu untuk mencoba kabur. Kunci kamar itu berhasil dibukanya. Kemudian dengan nekat, ia pun berlari ke arah belakang. Lindungilah aku. Jangan kau biarkan aku jatuh dalam genggaman laki-laki tua itu. ajar Mau lari kemana wanita bodoh itu, ha? Perih sekali wajahku. Guru, Pak! Iya, Ki. Ada apa, Ki? Eh, kenapa wajah Ki Gempang sampai terluka begitu? Dari pelayan keparat itu. Dia lari dari kamarku. Tangkap, dan bawa ke hadapanku. Uh, Ayo. Uh, pelayan yang mana Ki Kempang? Cumbana atau Nindita? Nindita goblok. Ayo, cepat cari. Aku sudah tidak sabar untuk mengajarnya. Orang ajar sekali wanita itu. Diberi kesenangan, malah berbuat lancang kepadaku. Cepat cari Gorupa. Ayo eh, cepat. Uh, uh, iya. Iya. Baik, Ki. Goh Rupa kemudian berlari ke arah belakang bersama empat orang anak buahnya. Ki Kempang kelihatan masih berdiri di depan pintu kamarnya. Tapi setelah itu, ia segera melangkah ke ruang depan sambil mendekap sebagian wajahnya yang terluka akibat cakaran. Cari ke arah sana! Ayo cari ke arah sana! Dia tidak mungkin bisa meninggalkan tempat ini. Ayo cari semua! Dewata aku Dewata aku Apakah aku harus mati dengan cara yang menyedihkan Aku tidak bisa keluar dari tempat ini Kemana lagi aku harus bersembunyi? Aku tidak mau diperlakukan seenaknya oleh Ki Gempa Hei, Lihat itu, kakang rupa Wanita itu ada di sini. Wah, dia bersembunyi di tempat ini. Nindita rupanya bersembunyi di sebuah semak-semak belakang. Wajahnya semakin pucat dan ketakutannya semakin membelenggu hatinya setelah ia diketahui oleh salah seorang anak buah rupa Ayo keluar dari semak-semak ini. Huh, jangan sampai aku maksamu untuk berbuat kasar. Huh. Jangan, Ayo. Tuhan. Ah, Ayo. Ah, biarkan saya di sini. Saya tidak mau bertemu dengan Tuan gempa Kita akan bisa menolak selama kau berada di sini. Ayo, kau harus bertanggung jawab atas perbuatanmu tadi. Hah, wajah Ki Gempang jadi terluka parah akibat cakaranmu itu. Wah, oh, Tuan Garupa, wanita itu ada di sini. Wanita goblok. Kenapa kau berani berbuat bodoh seperti itu? Huh? Apakah kau tidak tahu bagaimana akibatnya jika Tuan Gempang marah? Hah? Ayo, ayo, keluar dari semak-semak ini. Hmm? Saya, saya tidak mau Tuan. Lepaskan ayo. tangan saya. Ah. Saya tidak mau dihadapkan pada Tuan Gempang. Saya tidak mau. Perempuan sial. Jangan, ah. ah. oh. Tuan. Jangan. Eh, eh, merasa iba sedikit pun, Rupa terus menarik lengan Nindita dengan kasarnya. Wanita itu pun tersungkur dengan menyedihkan di atas tanah. Sekalipun dalam keadaan demikian, Rupa terus menyeretnya sampai ke serambi depan. Uh, Ki Gempang, ini wanita tolol itu. Eh, bagus, bagus. Sungguh mencengkelkan sekali perbuatanmu ini, Nindita. Rupanya kau memang tidak pantas untuk dikasihani. Cukup. Kau tak perlu menangis di depanku. Aku muak. Ayo diam. Kau rupa. Bawa kemari pisaumu itu. Ini, Ki. Ah. ah. Nindita. Coba kau lihat baik-baik pisau yang berada dalam genggaman tanganku ini. Hmm. Pisau ini cukup tajam. Nah, kau tahu bukan apa yang barusan kau lakukan? Sekarang aku ingin kau berbuat sesuatu untukku dengan pisau ini. Ayo, ini, ambil. Ayo ambil pisau itu. Cepat lakukan sesuatu untukku. Aku tidak tahu apa yang ada di dalam benakmu. Yang penting, berbuatlah sesuatu apa yang kau inginkan. Ayo. Perlahan, Nindita menatap pisau yang tergeletak di hadapannya. Setelah beberapa saat ia menatap pisau itu, tiba-tiba saja tangannya meraih gagang pisau itu. Bagus sekali. Genggamlah yang kuat pisau itu. Dan setelah itu, lakukanlah sesuatu untukku. Tindita masih menggenggam pisau itu. Ujung pisau itu nampak berkilat-kilat terkena cahaya matahari. Ia belum tahu apa yang harus ia lakukan. Tapi tiba-tiba saja pisau itu pun ditikamkan ke tubuhnya sendiri. Ah, ah. Rupanya ia ya cukup mengerti apa yang harus dilakukannya. Gorupa, <laughs> buang mayat ini ke dalam hutan. Ayo, ayo Gorupa. Baik, gitu. ayo anak-anak, angkat mayat ini. Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo. Sementara itu, Canalagati dan Katini tengah berbicara di sebuah tempat. Keduanya nampak masih membicarakan Ki Gempang. Menurutku, sebaiknya kita jangan melakukan tindakan dulu, Candalagati. Ki Gempang dan orang-orangnya terlalu kuat untuk kita lawan. Sebaiknya kita bersabar dulu sambil menyusun rencana yang matang. Aku sudah terlalu bosan menunggu Katine. Kesabaranku sekarang seakan-akan tidak bisa lagi untuk dikendalikan. Rasa tidak sabar itulah yang akhirnya akan menjerumuskan kita pada kegagalan. Orang yang kita hadapi ini bukanlah orang lemah, Lagati. Dia mempunyai kepandaian tinggi dan juga mempunyai anak buah yang cukup banyak. Baik. Tapi sampai kapan kita akan menunggu? Apakah sampai kekuatan mereka bertambah besar saja? Atau sampai kekuasaan Ki Gempang merajalela? Kita menunggu bukan berarti menunggu kekuatan mereka semakin bertambah besar tetapi kita menunggu saat yang tepat, waktu yang tepat, Gati, Dan kita menunggu bukan berarti kita akan diam saja, tapi kita akan menyelidiki terus sampai kita mempunyai kesempatan itu. Kita tak akan pernah mempunyai kesempatan itu kalau tidak langsung menghajarnya. Sudahlah, Katini. Kau mau atau tidak menemaniku? Kalau tidak, aku tak akan memaksamu. Aku bisa pergi sendiri untuk melawan Ki Gempang. Uh. Benar-benar keras kepala. Ya, apa boleh buat. Aku memang tidak bisa membiarkan Candalakati melawan Ki Kempang seorang diri. Hmm, baik. Baiklah, Lagati. Aku akan mengikuti saja apa yang kau inginkan. Kau tidak bisa memaksakan dirimu. Sementara hatimu tidak setuju, Katini. Kau boleh meninggalkan aku sendirian. Aku sanggup melawan Ki Gempang walaupun tanpa kau. Sudahlah, Gati. Aku sudah mengatakan sanggup menemanimu. Bukankah sejak semula pun kita mempunyai tujuan yang sama? Kita berjanji untuk bersatu dalam hal apapun. Hmm. Lalu kapan kita akan menyelidiki tempat itu lagi? Kita akan memikirkannya nanti. Nanti? Iya, nanti. Tapi bukankah tadi kau mengatakan bahwa kau ingin segera menyatroni tempat Ki Gempang? Lalu kenapa sekarang kau seolah-olah ingin menunda rencanamu sendiri? Janda Lagati tidak segera menjawab. Perlahan ia bangkit dari atas batu itu sambil melemparkan tatapannya ke arah lain. Sejenak ia menarik nafas dan setelah itu ia menoleh ke arah Katini yang masih duduk di atas sebongkah batu. Aku bingung, Katini. Kenapa tiba-tiba saja perasaanku jadi gelisah? Gelisah? Ya, gelisah. Aku sendiri tidak tahu kenapa hatiku bisa demikian. Jadi, hmm, kau bermaksud menunda rencanamu untuk menyelidiki tempat kegempang itu? Oh, kau benar. Untuk sementara, kita memang harus menunda dulu rencana menghancurkan kegempang dan orang-orangnya. Sekarang aku baru ingat bahwa aku harus pergi ke kaki Gunung Salak untuk menemui saudara kakekku. Ada satu amanat yang harus kusampaikan padanya. Aneh sekali kedengarannya. Tiba-tiba saja kau teringat dengan amanat yang dipesankan kakekmu. Iya. Selama kita berada di desa Tamyang ini, hatiku begitu terbakar sekali. Dendamku seolah-olah semakin membara jika aku melihat atau mengingat nama Ki Gempang. Tiba-tiba saja aku teringat dengan ibuku. Kematiannya begitu menyedihkan sekali. Kat ini, mungkin untuk sementara ini kita memang harus menunda dulu rencana menghancurkan Ki Gempang. Ya, dengan sangat terpaksa sekali kita harus meninggalkan desa ini untuk beberapa lama. Hmm, lalu berapa lamakah kita harus meninggalkan desa ini, Lagati? Entahlah. Mungkin bisa sebentar atau mungkin juga bisa lama. Katini, apakah kau ingin ikut denganku ke kaki Gunung Salak? Kalau kau mempunyai rencana lain, aku tak akan memaksamu. Eh, kenapa kau harus bicara begitu, Lagati? Apa kau pikir aku ikut bersamamu hanya sekedar main-main saja? Tidak, Lagati. Kita sudah mempunyai tekad yang sama. Susah senang kita harus jalani bersama-sama. Ah, sudahlah lah, Kati. Kau tidak perlu memikirkan yang tidak-tidak. Maafkan aku, Katini. Lalu, kapan kita akan berangkat meninggalkan desa Tamiang ini? Aku rasa sekarang adalah waktu yang tepat. Biar untuk sementara ini semua aku pendam dalam-dalam di hatiku. Sekalipun dadaku begitu berat dan jantungku seakan-akan susah mengalirkan darah. Aku akan coba memendam semua dendamku pada laki-laki tua itu. Iya, seperti yang kukatakan katakan tadi, Lagati. Bersabar adalah lebih baik ketimbang terburu-buru lantaran nafsu yang tidak terkendalikan. Aku yakin suatu saat nanti kita pasti akan dapat membunuh Ki Gempang dan menghancurkan orang-orangnya. Tapi semua itu diperlukan kesabaran, Lagati. Aku memang harus bisa bersabar. Baik, baiklah Katini. Kalau begitu, sekarang juga kita tinggalkan desa ini. Tapi kita harus mencari kuda dulu agar perjalanan kita lebih cepat. Iya. Ayolah. Menjelang sore, ketika matahari telah berada di langit barat, Candalagati dan Katini pun sudah meninggalkan desa Tamyang. Keduanya menelusuri jalan setapak yang berbatu meninggalkan desa Tamiya. Apalagi jika mengingat laki-laki tua keparat itu. Belum puas rasanya kalau dia belum mati di tanganku. Bersabar sajalah Lagati. Sekalipun Ki Gempang cukup kuat dan mempunyai kekuasaan yang penuh di desa itu. Kalau saatnya akan hancur, maka dia tak akan bisa berbuat apa-apa. Kita serahkan saja semuanya pada yang kuasa. Kau semuanya dia mengatur. Iya, Katini. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Iya. hitam menghampar di taburi cahaya bintang. Candala Gati dan Katini terus berkuda menembus kegelapan malam. Sekalipun hati Candala Gati terasa berat meninggalkan desa Tamyang, tetapi dengan terpaksa ia pun harus pergi ke kaki Gunung Salak. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-33 dengan judul Gemelut Desa Tamyang. Sampai jumpa.